hakiki Allah. Ini manusia ada khairnya. Ini orang ngerti VG, tahu bahwa zakat itu wajib, tapi diperpolitisir sehingga dia tidak wajib zakat. La khairabi, tidak ada, ada baiknya orang. Saya kalau VG mesti ada warok. Warok itu malah hati-hati kalau perlu lebih ono. Jadi saya zakatnya saya tahun ini misalnya 25 ribu. Cepat-cepat kita mesti tambah 27 ribu. Barangkali ada kekurangan hitung tak apa saya tidak tahu tambah jangan dikurangi malah tidak pakai cekan karena dia sudah kasih itu istrinya dan sudah belikan sepeda motor buat anaknya dan beli mobil sudah tidak ada sudah zakatnya tak tutup nih sopnya tidak wajib zakat ini dia kira Allah tidak tahu apa sebab dia berbuat begitu tidak ada wara wara itu apa sih cara jawanya saya tidak mengerti tapi yang sudah jelas E, kalau bahasa Jawa orangnya itu api, tidak mau hak orang lain, tidak keminikan. Apalagi haknya Allah. Hati-hati. Zakat apa ini? Atau fikih tahu bahwa ba'diyah qabliyah itu sunnah dan dilakoni tetapi tidak bagi warak. Artinya minta dipuji orang. Wala fi sidgin illa biniyah. Dan tidak ada artinya kebenaran, kejujuran kalau tidak diniati So kadang-kadang orang majusi juga jujur. Latar belakangnya kejujuran mereka lain. Tidak seperti latar belakang yang diharuskan oleh Allah atas seorang muslim. Seorang muslim kalau tidak bohong, dia latar belakangnya karena saya takut dimarahi Allah, karena saya takut laknat Allah. Ini ayatnya mengatakan wala'natullahi 'alal kadhibin. Saya tidak bohong karena saya takut kena laknat. Tapi kalau orang Jepang misalnya tidak bohong, dia khawatir namanya jatuh. Nanti saudara tidak langganan sama dia. Latar belakang antara ini sama ini lain. Yang dikatakan khair adalah yang berlatar belakang Allah dan Rasulnya. Landasan-landasan ideal itu menentukan apakah ini amal diterima atau tidak. Menjadi kebaikan atau menjadi kejahatan. Ada orang tidak mencuri karena dia takut dipukul orang. Ada orang tidak mencuri karena dia tahu bahwa mencuri ini haram. Dua-dua tidak mencuri, tetapi niatnya yang kedua ini lebih afdol. Jadi amalnya lebih baik. Perbuatannya dinilai lebih baik dari yang tadi. Ada orang tidak berzina. Tapi karena dia sebetulnya tidak punya duit. Ada orang tidak berzina karena dia takut siksa Allah di hari kiamat. Mana yang lebih abdul? Ini dua-dua orang tidak zina. Sepintas lalu kita lihat dua-dua baik. Sebab dua-dua tidak berzina. Namun, yang kedua inilah yang dinilai baik. Sebab niatnya lebih baik. Dan begitulah contoh punya contoh sama saja perkiraan. Ukurannya sama. La khaira fi sidqin illa biniyah. Saudara-saudara, yang kedua, Ali bin Abi Thalib kata, "Kafa bil ilmi syarafan annahu yad'ihi man la yuhsinu wa yafrahu idza nusiba ilaihi man laysa min ahli wa kafa bil jahli khumulan annahu yatabarra'u yatabarra'u man huwa fihi." wa yadhabu idza nusiba ilaih Ali bin Abi Thalib cukup kemuliaan bagi ilmu itu bahwa orang yang di, bahwa ia diakui oleh yang tidak ahlinya saking mulianya itu ilmu saking baiknya nilai ilmu itu semua orang kepingin mengaku dia alim padahal dia bukan ahlinya jangan jauh-jauh ilmu itu ilmu kedokteran ini yang bisa dilihat di mana-mana kalau saudara bilang sama satu teman, coba saja besok saudara coba ya. Saudara bungkus, saudara punya tangan, tidak ada sakit, tidak ada apa, cobaan, tes. Apa kata Sayyidina Ali ini? Coba saudara bilang Pak Tesen ini, bungkusan dengan perban jalano pasar. Ini, kalau tanya, apa tanganmu Anu, aku kayak eksimu. Oh, batik iku Nanti orang bilang, jalan lagi sedikit. Katakan pada itu orang, ah, kenapa tanganmu? Iya saya ada seperti eksim itu. Wah obatnya itu. Lain lagi, bukan obat tadi. Nanti saudara ketemu yang ketiga, yang keempat. Semua orang ngasih advice tentang obat penyakit aksim. Dan semuanya ini bukan dokter. Betul? Nanti saudara akan dapat pungkasannya satu saran. Katakan, wah nek aku ya, wis nyoba mangano kadal wae. Waktu ada salah satu anak ma'ahad sakit eksim, saya mau bawa ke dokter. Kebetulan ada tamu mau besuk anaknya, mau nyambang anaknya. Ya saya bilang ini anak mau dibawa kemana? Saya bilang ini anak mau diantarkan ke dokter. Wah ini obatnya gampang saja. Kenapa nah, gatal-gatal aja? Obatnya juga gak gampang, suruh makan kadal saja saya bilang wah ini saya tidak berani nyuruh kadal ini barangkali ada akibat yang tidak baik ini anaknya orang begitu dokter saja jadi itu satu macam eh, apa namanya contoh apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali al ilm itu ilmu itu mulia cowok manusia kepingin jadi alim kepingin diakui wah iyo aku biar ngobati kalau saudara ikat, saudara punya kepala, jalan nanti orang bilang, oh saya ngeluh. Wah nanti ada 9-10 resep saudara terima dari teman-teman saudara yang kenal. Dan semuanya itu bukan dokter. Katanya dia pengalamannya, atau dia dengar. Itu semuanya satu contoh bahwa ilmu itu mulia. Juga mengenai hukum, VG misalnya. Kalau saudara pergi kepada salah seorang, nanti dia dapat jawaban. Ke sana dapat jawaban, di situ dapat jawaban. Maksud Sayyidina Ali latar belakang dari kalimat-kalimat ini Makanya carilah ilmu yang betul Sebab ilmu itu barang mahal dan mulia Semua orang kepingin dijadikan pemegang ilmu itu Dianggap memegang ilmu Padahal kadang-kadang bukan ahlinya Sudah jelas sudah saudara Nanti kalau ada satu kejadian Salah wong iku dak ngene, salah wong iku dak ngono. Dia mau merubah apa yang sudah merupakan kegagalan dengan teori yang dia karang sendiri. Seakan-akan dia ada suatu bakat yang lebih dari yang lain. Ini watak sudah manusia dari kutub ke kutub begitulah kira-kira tabiatnya. Dan paling benci manusia kalau saudara bilang wah Riko tidak ngerti apa-apa, marah dia. Apa sebab? karena rendahnya itu derajat orang jahil. Derajat orang yang jahil itu sampai orang yang jahil betul kalau saudara katakan riba ini tidak ngerti, marah. Apalagi kalau dengan kata yang agak lincip saudara katakan wari' kau itu gobloknya soro, marah. ke situ tidak mau diarani tidak ngerti. Tidak mau diarani jahil. Sebab dia tidak senang. Kalau begitu jangan jadi jahil. Begitu maksudnya nali dari kata-katanya ini. wakafahil jahli kumuran annahu yatabarra'u man huwa fihi. Orang yang sudah di tengah-tengahnya itu masih tidak mau dia. Dia mau cuci tangan dari kalimat jahil itu. Jangan dilekatkan pada saya. Padahal sebenarnya dia sebenarnya ya Jahil betul. Tapi tidak mau dikatakan jahil. Apalagi kalau saudara tuding dia dengan kata jahil, pasti marah dan tersinggung. Saudara-saudara, ini maksud Sayyidina Ali atau latar belakang dari kalimat Sayyidina Ali ini baik, yaitu eh hey, manusia muslim, mukmin, cari oh ilmu, carilah ilmu. Carilah ilmu karena kamu nanti akan mendapatkan ilmu yang sebenarnya. Ilmu adalah suatu yang mahal yang diaku-aku oleh semua orang saat dunia. Walaupun ia tidak memiliki satu masalah pun. Seperti tadi contoh saya bawa tentang kedokteran, tentang obat-obatan. Juga tentang hal-hal yang lain. Apa saja sudah. Kalau saudara menatap masalah ini di muka umum nanti saudara akan dapat seratus macam jawaban. Centang perenang semuanya. Satu jawaban yang mungkin betul dari ahlinya. Jadi kalau saudara sudah pergi ke seorang dokter, dokter itu spesialis, lari sudah dapat jawaban yang sebenarnya. Begitu. Akhirnya kita bawa hadis Rasulullah Sallallahu Ini penutupnya. Sabda Rasulullah SAW Alaihi al-fuqaha umana ur-rusul, ma lam yadkhulu dunya." Qila ya Rasulullah wa ma dukhuluhum fid dunya? Qala ittiba'u sultan. Fa idza fa'alu dzalika fahdharuhum ala dinikum. Rasulullah SAW bersabda, para ulama itu sebenarnya pada hakikatnya fungsinya adalah pemegang amanat para rasul Ulama adalah pemegang amanat para rasul-rasul. Pewaris amanat rasul-rasul. Selama mereka tidak berkecimpung dalam persoalan-persoalan keduniawian semata. Jadi yang dikatakan bahasa asing pure dunia. Artinya dunia 100%. Bukan dunia untuk akhirat, tapi dunia untuk dunia. Apa ya Rasulullah contohnya orang yang demikian itu? Bagaimana ya Rasulullah cara mereka memasuki dunia yang dikatakan pure dunia itu? Rasulullah SAW menjawab, selama mereka tidak eh, apa namanya? Apa yang dikatakan mereka bekerja dunia itu ya Rasulullah? Rasul menjawab mengikuti para sultan atau penguasa yang zalim jadi kalau sudah ulama masuk ke tengah kaum penguasa yang zalim, maka ulama ini hati-hatiin sudah. Jaga-jaga agamamu dari orang-orang itu. Itu adalah maaf-maaf musang berbulu, berbulu ayam. Hati-hati. Sebab ulama kalau sudah mendekati para penguasa yang zalim, kalau penguasa yang menjalankan syariat, itu memang fungsinya ulama di situ. Ulama harus main di tengah. Tapi kalau penguasa yang boleh masuk di situ, maka mereka sudah pasti tidak akan menggubris soal agama. Tidak akan menggubris soal halal haram. Saya bekerja dengan orang yang boleh, yang mempunyai kekuatan, dia lemah. Kalau dia kuat, dia mempunyai pengaruh di tempatnya, dia tidak dekat pada yang boleh. Dia tidak punya jahat tidak punya kedudukan di kalangan umat. Dia pergi membebek kepada kaum yang boleh Ini ulama, hati hati agamamu daripada orang-orang itu. Ini nanti yang akan merongrong agamamu dan akan menghancurkan agamamu sendiri. Karena itu kita harus meneliti ulama-ulama yang sudah berada bersama-sama orang yang boleh hati-hati ada lagi kata-kata Al Hasan Al Basri menguatkan ini juga. Beliau berkata, "Idza ra'aita 'aliman waqifan bi bab sultan, fa'lam innahu lis." Apa itu artinya? Al Hasan Al Basri berkata, "Jika Anda melihat seorang ulama selalu berdiri di hadapan pintu penguasa yang zalim, maka ketahuilah bahwa dia itu maling. Dengan kata maling, alam innahu les. Setiap orang kalau tidak maling dia tidak berdiri di pintu sultan. Jadi itu tanda. Ulama yang sudah lumer waraknya, lumer takwanya dia mencari selah untuk masuk ke atas buat mendapatkan posisi dan bonus. Maling. Sebab ulama yang betul adalah di posnya. Waktu Imam Malik radhiyallahu taala anhu, salah seorang ulama dan ulama besar, bukan ulama ahli mazhab, pengarang mazhab. Waktu datang dipanggil oleh khalifah dan khalifahnya masih menjalankan hukum Islam walaupun tidak seperti sahabat. Datang pada Imam Malik mengutus utusannya ke Imam Malik, "Wahai Imam Malik, engkau dipanggil sama Amirul Mukminin untuk segera menghadap di istana." Imam Malik menjawab kalimat singkat. Dia katakan bahwa al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi orang, tidak mendatangi orang. Kalau dia ada keperluan suruh datang. Ya Malik, Amirul Mukminin. Dia bilang seratus ribu Amirul Mukminin suruh di sini. Ulama ini. Ini yang menilai Al-Hasanul Basri. Jadi saudara-saudara, ini kalimat yang terakhir dari Rasulullah SAW itu suatu ciwiran buat kita para ulama. Eh, sebetulnya kita ini masih belum layak dinamakan ulama, memang ya. Obralan gelar ulama di sini lebih banyak, tapi dengan apa yang ada, kalau kita dianggap ulama, maka ini satu ciwiran buat kita. Hati-hati. Posisimu adalah posisi penceramah dan penyampai sesuatu dari Rasulullah SAW. Penyambung lidah Rasulullah SAW. Tidak lebih daripada itu. Kalau kamu lihat penguasa yang boleh, jangan kamu dekati. Dimanapun ia berada. Sekian saudara-saudara hati dari diktat yang ada di tangan saudara itu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bisa kita renungkan bersama dan sama-sama kita amalkan terutama yang bicara ini sendiri. Saya pindah ke acara yang kedua. Kalau ada tanya jawab silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya Melihat dan mendengar bahwa di zaman perkembangan pengetahuan ini masih ada kaum bapak yang merasa sedih bahwa bahkan kecewa kalau putrinya melakukan anak perempuan, faktor anak berada yang menyebabkan mereka kecewa, sebenarnya tidak tahu. Yang jelas, mereka takut fitnah, mengingat keadaan zaman yang pesat dengan kemaksiatan. Maaf, nah, mereka tidak menuduh. hanya ingin mencari kebenaran semata-mata agar tidak terjadi kesalahan yang terus-menerus di dalam diri saya laki-laki maupun Allah. Masalahnya, bagaimana kesaksian ayat yang ini Innama Allahu wa auladukum fitnah? Apakah yang dimaksud dengan kata aulad? Tidakkah di zaman ini malah perlu berada perempuan perempuan tauladan seperti Khadijah, Fatimah, Aisyah, Rabi'ah, Khadijah? Bagaimana cara menunjukkan jiwa-jiwa mulia bagaimana mereka dan menghina anak-anak tersebut dalam mendidik putih-putih kita agar tidak terjadi kekecewaan dan kesedihan dalam menyambut kelahiran siswa fitrah yang suci itu. Atau apa yang harus dilakukan orang tua dalam mendidik putra putrinya agar selamat dan tenang? Mohon penjelasan Saudara yang terhormat, saudara penanya yang terhormat. Sebenarnya uh, Islam sama sekali tidak pernah menyebut-nyebut tentang anak putra atau putri. Dua-dua itu dianggap oleh agama Islam suatu nikmat dari Allah dan karunia yang harus disyukuri. Tetapi di zaman jahiliyah memang seorang Arab jahiliyah dan saya kira jahiliyah di dunia seluruhnya seorang jahiliyah di negeri Cina sebelum Nabi SAW lahir dan sampai hari ini jahiliyah di negeri Cina orang malah lebih senang mempunyai anak laki-laki tapi Islam sendiri tidak pernah menyebut hal-hal semacam itu Islam menganggap dua-dua itu sama yang penting setelah itu anak lahir cara pendidikannya manusia-manusia yang akan menangani akhlaknya agamanya moralnya itu yang dipentingkan. Jadi pertama-tama Islam mengatakan namanya carikan nama yang baik. Sebab nama seorang biasanya membawa pengaruh sedikit banyak. Kedua, didikannya. Jadi dalam hal ini saudara-saudara jangan sama sekali dilekatkan ini masalah kepada Islam. Kalau toh sampai hari ini kebiasaan orang senang mendapat anak lelaki lebih daripada anak putri itu sebenarnya mungkin karena karena faktor-faktor bantuan nanti kalau sudah besar dan lain-lainnya. Dan praktis orang sering mengatakan, wah kalau punya anak laki nanti mengganti kita kerja, menyumbang kita. Tapi kalau anak perempuan tidak ada kesempatan sama sekali untuk memberi apa-apa. Ya paling banter dia bersama suaminya. Dia dibelanjai, tidak membelanja. Tapi kalau anak laki dia mencari dan kalau ada kelebihan mungkin saya ibunya ini mendapat kecipratan sedikit dari rezekinya. Ini satu pikiran, tapi ini toh juga tidak mesti jadi benar. Berapa anak perempuan yang membantu ibunya walaupun dengan tidak tidak pakai duit tapi tenaganya dipakai untuk membantu ibunya di dapur, membantu ibunya dalam mencari uh, nafkah masak misalnya dan masakannya dijual itu perempuan anak perempuan lebih telaten jadi sebetulnya ini tidak bisa dipakai ukuran walaupun kejadian semacam itu bisa dianggap sesuatu yang lumrah terjadi di dunia karena itu kita menghadapi masalah ini harus berdiri betul-betul di VH Islam artinya menganggap anak kita yang dilahirkan oleh istri kita adalah nikmat nikmat itu kita syukuri dia putra atau putri. Tapi setelah ini kita ngerti apa follow up-nya. Bagaimana dandani ini barang yang sudah wujud nikmat ini. Kalau umpamanya ini anak sampai besar, apa yang kita cita-citakan buat anak itu? Bagaimana kita carikan suami baginya kalau ini anak putri? Bagaimana kita carikan istri baginya kalau ini anak putra? Ini semuanya harus dipikirkan sampai ke situ. Ini artinya syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita pesimis karena ini anak putri atau ini anak atau senang kalau itu anak putra. Sebab ketentuan ini membantu dan itu tidak, itu tidak bisa diajabarkan. Bisa juga sebaliknya, anak laki malah ngerongrong menghabiskan kita punya duit. Ada juga. Karena itu yang penting itu. Lalu kita khusyuk memelihara dan mengatur akhlaknya itu anak. Wa amma firman Allah Subhanahu wa taala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini perkataan aulad di sini masuk laki, masuk perempuan. Dan di dalam Quran, Quran itu ringkas. Dalam bahasa Arab kalau dibilang walad juga masuk juga bin. Jadi kamu auladuka itu artinya termasuk anak laki-laki dan perempuan. Jadi kalau dalam Quran mengatakan innama amwalukum wa auladukum artinya wa auladukum wa banatukum sama. Fitnah itu merupakan bahan ujian buat orang yang melahir eh, yang melahirkan atau yang mendapat karunia anak sebagai suami, ya jadi ayah atau jadi ibu, anak ini tetap merupakan ujian, ujian baginya dalam menghadapi masalah-masalah pendidikannya. Kemana ibu itu nanti tertarik? Ada kalanya anak ini disekolahkan ke sekolah barat karena hobi sang ibu supaya anak jadi mencapai titel doktoral dari negeri-negeri seperti Bonn, seperti Amerika. Akhirnya itu anak kembali dengan ijazah tanpa agomo. Rugi dia. Jadi asosiasinya itu sebetulnya tidak tepat. Itu anak fitnah nanti buat dia. Fitnah di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Jadi itu semuanya sudah saudara dimaksud demikian. Dan sudah jelas di zaman seperti ini perlu dilahirkan perempuan-perempuan seperti Khadijah, Fatimah, Aisyah dan lain-lainnya itu betul. Cuma kalau itu teori saja nanti kita masuk seperti mana teori Al-Ahnaf tadi la khaira fi qaulin illa bi Jadi tidak ada artinya kata-kata kalau tidak diikuti oleh perbuatan. Ini betul. Mari kita sekarang mewujudkan apa yang dikatakan. Harus putri itu dilahirkan seperti mereka dengan cara-cara yang kita maukan yaitu akhlaknya, agamanya dan seterusnya. Ini yang kita mesti carikan way outnya dan follow upnya. Kalau tidak maka kita akan melahirkan banat yang fitnah juga. Memang ganyangan banat lebih banyak dari ganyangan laki-laki sebab banat itu suatu yang lemah, mudah dikibuli orang tahu-tahu lari Sebentar saja baru sholat maghrib bersama ayahnya. Tahu-tahu ada anak temannya jejaka yang pintar berbicara. Pagi-pagi jam 3 subuh sudah dia kemas-kemas pakaiannya sudah minggat. Ini fitnah. Zat dia lemah. Makanya itu ya, maka itulah orang kasihan sama anak perempuan. Anak perempuan kalau tidak dididik dan tidak ada orang yang kuat mendidik, ya maut tapi kalau ada didian dan ada kebarengan hidayat dan taufik, anak perempuan tidak kurang manfaatnya dari anak laki-laki. Masalah bantuan duit misalnya dari anak laki belum belum lebih melegakan ibu daripada bantuan anak perempuan di rumah yang solehah. Anak perempuan yang solehah juga tidak kalah dengan laki-laki. Alhasil menurut pandangan Islam dua-dua itu sama. Dinilai sama. Cuma kewajiban-kewajibannya berbeda. Laki-laki ada kewajiban memelihara ibunya kalau dia besar. Perempuan tidak. Laki-laki diwajibkan membiayai ayahnya kalau ayahnya fakir. Perempuan tidak. Jadi hal-hal semacam itu menyebabkan orang lebih gembira kalau dia dapat anak yang calon membantu dia apabila dia sudah tua. Tapi itu pun tidak mesti sampai kita tunjukkan kemenyesalan itu. Ini bukan di negeri kita saja, di dunia semuanya, di negeri Arab juga begini. Di negeri Cina juga, di negeri Turki, di mana-mana begitu. Malah ada satu cerita lucu sekali. Ada satu perempuan kawin dengan suami namanya Abu Darda. Suami ini namanya Abu Darda. Kawin dengan satu perempuan. sesudah kawin tahun pertama melahirkan anak perempuan. Itu Abu Darda kelihatan rada-rada lesu begitu dapat anak perempuan. Tapi istrinya ini supel. Mengatakan ya Abu Darda, mudah-mudahan tahun depan kita melahirkan anak laki. Iya, amin, amin. Tahu-tahu tahun depan melahirkan perempuan lagi. Itu suaminya rojo-rojo merasa ya gelisah sedikit. Tahun lagi melahirkan perempuan lagi. Sudah tiga itu laki-laki sudah merasa seperti sumpek kelihatan sekali dia bilang ya Abu Darda ini kan takdir Tuhan kita tentu saja kepingin anak laki tapi bagaimana Tuhan minta eh, Tuhan menentukan dia yang memaringi dia menentukan perempuan kita bisa berbuat apa oh iya iya sudah benar itu pas insya Allah tahun depan ini insya Allah laki tahun depan tahu-tahu kembar perempuan dua-dua jangkep lima Akhirnya ini Abu Darda minggat keluar dari rumah, tidak muncul-muncul. Rupanya itu Abu Darda singitan di rumah tonggo-tonggo yang agak jauh sedikit dengan mengersulah halnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hal saya ini ya Allah? Ini anak-anak perempuan semuanya lima sudah. Sudah saya takut, takut, takut akhirnya engkau kasih dua sekali kaligus Itu perempuan tanya perempuan-perempuan yang e, nilii dia kawin e, dia beranak ini ditanya saya punya suami apa e, lari keluar dari rumah karena saya ini doakan saya ini dapat barokah dari anak lima ini perempuan saya sudah ditinggal oleh suami saya oh suamimu di rumahnya pelan sudah sekian hari tidak katanya dia sumpah dapat berita kurang enak dia sumpah dia mau menyenangkan hatinya tahu-tahu itu perempuan menulis syair kepada suaminya itu tadi dikasihkan tangan satu orang isinya itu syair sebagai berikut ما لأبي الدرداء لا يأتينا وهو في البيت الذي يلينا غضبان أن لا نلد البنين تالله ما ذلك في أيدينا wa innama nu'ta alladhi u'tina Abu Darda menerima sepucuk surat tertutup tersampul rapi dibuka oleh dia dari mana ini surat ini dia bilang dari istrimu kok sudah tahu saya di sini dia bilang cobalah bacaan apa isinya saya tidak tahu ini saya dititipi oleh istri saya untuk menyampaikan kepadamu dibaca syair itu menangis Abu Darda dia melompat bangun dia bilang wallahi ma dzalika fi aidina wa inna ma nu'tal ladzi yu'tina. Betul. Dia bilang artinya syair itu dalam bahasa Indonesia. Mengapa Abu Darda minggat dan ngambul? Apakah karena kami tidak bisa melahirkan atau belum melahirkan seorang putra? Nah, demi Allah, hal itu bukan di tangan kami dan juga juga bukan di tangan kamu. Namun kami diberi oleh Allah apa-apa yang Dia karuniai kepada kami dan dia kersakan pada kami. Abu Darda melompat, dia bilang sodagat, sodagat, sodagat kembali ke rumah dan selesai itu ngambul. Saudara-saudara, jadi ini terjadi pada zaman di mana orang masih warok, gak kuat. Sebenarnya hal itu sudah menjadi satu watak manusiawi, tetapi tidak boleh dijadikan suatu sandaran atau tidak ditemukan sandaran daripada syariat. Semuanya sama tetapi wajib kita didik sebenar-benarnya. Saudara-saudara dengan demikian kalau tidak ada pertanyaan lagi maka pengajian ini kita tutup dengan membaca Al-Fatihah untuk supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seluruh negeri-negeri umat Islam di dunia dan menyelamatkan umat Islam dari gangguan dan ganyangan kaum Yahudi dan Nasrani dan kaum komunis dan menyelamatkan kita semua dan membereskan persoalan-persoalan kita di mana saja umat Muhammad SAW hidup A'udzubillahi minasyaitonir dan soal ini berbicara agak terus terang saja apa isi intinya hati yang dibongkar. Sopo. Ini minta maaf dulu bagi murid dan yang cinta kepada gurunya. Kalau engkau Nabi mengatakan unsur akhakau zaliman mazluman saya akan bela kepada Nabi betul dan salah betul saya akan tetap dan dalam salah itu akan anak elakkan jangan sampai berjalan salah anak banyak mengikuti hal-hal terutama mengenai persoalan mata yang Ustaz sendiri ada kemunawarah tertulis kepada Yayasan banding jauh berlainan dengan ada yang diktat yang dikeluarkan oleh Islam keamanan akan menjadi suatu fitnah kalau tidak kembalinya Ustaz kepada suatu garis yang sudah saya anggap satu pahlawan dari pembela penganut orang-orang bermadhab yang risalahnya semua itu ada semuanya di antaranya saya betul-betul terheran terharu apa itu heran dengan kata-katanya dikat yang ada di sini taglit tiru-tiruan iya. bisa mengatakan <laughs> iya, tapi istilahnya Ustaz di dalam buku itu dalam apa yang dikutip oleh Ustaz. Tadlik itu sama dengan ittiba. Di risalah nomor satu halaman 13. Al-iktida, al-ihtida, al-iktifa sama dengan tadlik. Apakah ini tidak akan menjadi suatu goyangnya masyarakat awam terutama kalau sudah taklid dibikin tiru-tiruan tapi bukan tidak sih. Lain orang pengikut, lain orang tiru-tiruan. Boleh baca sendiri diri saya Apalagi di sini mengatakan membongkar rintangan-rintangan yang berupa taklid. Taklid itu tiba kita kepada kita punya mazhab, kita punya ulama, kepada Rasulullah, sahabat Rasulullah. Tapi di sini dipisahkan, dilainkan antara ittiba dengan taklid apakah tidak berlainan dengan apa anjuran dan ajaran yang saya sudah terima dari Ustaz membongkar rintangan-rintangan yang berupa taglit. kalau ini taglid dikatakan taglit saja Taglit buta kenapa tidak disebutkan taglit buta apakah tidak akan menjadi fitnah dari orang awam ini jangan meninggalkan fanatisme kepada suatu mazhab saya mau tanya dari karena saya ini murid dan orang awam kalau orang tidak berfanatik kepada agama Islam apa arti hilal agama Islam kita harus fanatik kalau kita sudah fanatik agama apakah tidak fanatik anutan kita yang kita pegang yang benar-benar tidak menyimpang dari Al-Quran dan Hadis saya kira fanatisme yang saya kira yang tidak boleh dari orang yang pegang madhab itu kalau dia bermadhab syafi'i berfanatik karena ini bermazhab Maliki, eh kamu jangan itu Maliki. Tapi ini fanatis yang tidak benar. Tapi kalau satu orang Muslim harus dia fanatik dan berira Kedua, seorang murid tidak diharuskan menganut suatu mazhab tertentu. Saya kira kalau Ustaz mengatakan ini adalah kata-kata dari Imam Ghazali. Saya pikir apakah sudah waktunya atau orang-orang yang diberi kata-kata begitu itu betul sesuai dengan apa itu orang awam dikasih kata-kata begitu mengingatkan seorang murid tidak diharuskan menganut suatu mazhab tertentu saya kira Imam Ghazali sendiri dia bermazhab kalau kita sudah tidak menganut suatu mazhab berarti supaya beristihad. Apakah tidak akan membawa suatu fitnah kalau istihad? Sebagian dari ulama salaf hakana mengatakan istihad di waktu sekarang sudah tertutup tidak ada istihad. Adakah satu ulama yang paling besar di dunia ini akan dapat beristihad seperti orang-orang dulu tanpa melalui kitab-kitab yang sudah ada yang mujahidin? Baik juga saya kira Ustadz lihat risalah lahirnya mazhab halaman 23 sampai 28. Saya kira semua itu bertentangan dengan ini. Ini paham saya. Atau Ustadz memberi suatu materi kata-kata itu yang membingungkan umum. Jangan sampai begitu adanya. Jadi dan saya mengerti sengaja eh, apa itu saya berhasil tidak akan Ustaz itu mempunyai niat fitnah atau tidak mazhab tidak tapi berjauhan kalau kita mengatakan ada, ada apa itu Ghazali mengatakan ini kata-kata Ghazali saya kira Ghazali juga mengajarkan kepada kita Ustaz. yang Ustaz nantikan guru sama dengan pasien eh, sama dokter kalau pasien masih lahir satu hari yang perlu dikasih air tetes satu tetes obat yang melalui ibunya umpama apa perlu terus kita injeksi dengan dia langsung? Artinya begini, kalau satu murid yang masih tidak ada tingkatannya Ghazali sudah sulit lihat. Sebab ini taglit berlainan tafsiran ini. Jadi membingungkan yang mana pelajaran yang sudah ada. Yang terakhir, untuk menghilangkan sesuatunya. Sebaiknya semua risalah mengenai madhab dicetak atau diberi diberikan kepada kita. Pak Zaki Anda minta untuk memberi keterangan kepada awam itu supaya disesuaikan sekian kalau aku minta Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda Akhi Hasan bin Sagaf bin Mustafa Sagaf Hafizakallah wa ra'ak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Sebenarnya saya sudah mendengar apa yang saudara ajukan ini di tempat yang semula kita membuat pengajian di situ. Dan saya jawab sekiranya itu jawab saya anggap sudah cukup. Saya khawatir kita ini termasuk dalam sabda Rasulullah SAW ma gaumun ba'da hudan kanu alaih illa utul jadal saya khawatir kita ini terpergok daripada umat yang sudah terang petunjuknya mencari juga jalan debat akhirnya kena dapat sesat dan saya juga khawatir bahwa kita ini termasuk dalam firman Allah wa madza ba'dal haqq illa apa gerangan yang kamu akan temukan setelah kamu temukan kebenaran kecuali kesesatan juga tetapi syukur Alhamdulillah ente masih katakan bahwa saya berbaik sangka tidak berburuk sangka syukurlah cuma barangkali berbaik sangka ini pun juga bisa bisa keliru kekeliruannya ente ente mengatakan tidak bermadhab sama dengan berijtihad dan ini sama sekali tidak pernah tersinggung dalam Imam Ghazali maupun